Pada malam ini kita dapat berjumpa kembali ya, dalam mempelajari kitabullah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Insyaallah pada malam ini tema yang akan kita angkat ya, terapi dari pemikiran sesak Syiah ya. Kita tahu Rafidhah adalah kelompok yang paling jelek di dalam agama Islam dan kelompok yang paling jahat, akhbasul firak Ya. Dan kalau kita melihat dari ajaran yang mereka ajarkan, maka semuanya bertentangan dengan fitrah manusia. Dari mereka ajaran mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dari ajaran mereka menghalalkan perzinahan dengan nama nikah mut'ah. Dari ajaran mereka membolehkan dusta kalau membunuh orang berpahala. Dari ajaran mereka mencela mencaci maki sahabat Nabi saw, mencerca istri Rasulullah SAW, orang-orang yang Allah jamin hatinya, orang-orang yang Allah sucikan, mereka cerca, mereka celah, mereka menghina semua istri-istri Rasulullah saw. Kalau kita melihat semua ajaran mereka ini, semuanya bertentangan dengan fitrah manusia semuanya menyelisihi batin kebanyakan kaum muslimin. Menyelisihi apa yang diyakini oleh kaum muslim. Bahkan orang yang tidak belajar agama pun kalau seandainya dihadap dengan pemikiran ini spontan dia akan menolak. Orang yang tidak pernah mengenal ajaran Islam jika dihadapkan dengan pemikiran semacam ini spontan dia tidak akan menerimanya, dia akan mengatakan ini bukan dari ajaran Islam walaupun orang tersebut belum pernah belajar agama Islam. kira fitrah manusia menolak. Tapi kenapa? Ajaran semacam ini atau keyakinan semacam ini banyak diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kita lihat orang tua, ya, orang yang sudah lanjut usia, kampung, di desa-desa, tidak mungkin lisannya tidak mungkin lidahnya untuk mencerca, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menuduh istri Rasulullah SAW berzina tidak mungkin. Tidak sanggup lisannya. Hatta preman dimanapun tidak akan dia mengatakan menuduh istri Rasulullah SAW berzina. Tapi kenapa? Sebagian kaum muslimin mereka bisa mencela istri-istri Rasulullah SAW. Bisa mereka mencela sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Bisa mereka menghalalkan darah. Bisa mereka meyakini zina itu halal dengan nama mutah. Apa sebabnya? Sebabnya itu cuma satu. Seseorang tidak memiliki dasar dalam agamanya. Tidak memiliki dasar pegangan dalam beragama. Maksudnya apa? saya akan membawakan satu masalah. Dari sekian banyak ajaran Syiah, ajaran Rafidhah, ajaran Imamiyah, di antara mereka sangat banyak sekali. Di antara usul yang mereka yakini sangat banyak sekali. Di antara usul mereka adalah mencerca, mencela sahabat Nabi SAW dan istri-istri Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin mereka bisa mencela? Kenapa mereka bisa menghina istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sejak kecil ya, mereka diajarkan ya, bagaimana menghormati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil mereka mendengar sosok pahlawan dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya cuma satu. Sejak kecil sejak mereka beragama Islam tidak diajarkan bagaimana sih seorang muslim bersikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim menghormati hak-haknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diajarkan bagaimana manhaj, metode ahlu sunnah wal jamaah dalam sikap ahlu sunnah wal jamaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jika seandainya setiap orang memiliki dasar, memiliki imun, iya, memiliki dasar sikap yang benar terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap benar terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Rafidhah, oleh orang-orang Syiah akan dimakan oleh kaum muslimin karena mereka memiliki dasar. Ini masalahnya. Kadang-kadang bagian kita membantah Syiah atau merot mereka, kadang-kadang kita lupa ada suatu hal yang paling asasi yaitu kita ajarkan bagaimana sikap seorang muslim terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perhatikan berkata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, "Kana salaf muna auladahum hubb Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum as-surah min al-Qur'an." Berkata beliau, sesungguhnya ulama salaf terdahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka hubba Abi Bakrin mencintai Abi Bakar As-Siddiq mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kama yu'allimunahum as-surata minal Qur'an sebagaimana mereka mengajarkan anak mereka surah dari Al-Qur'an perhatikan inayah perhatian para ulama terdahulu di kalangan salaf mereka begitu perhatian terhadap sikap seorang muslim terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka mengajarkan anak mereka bagaimana cinta kepada sahabat Nabi sebagaimana mereka mengajarkan surah dari Al-Qur'an. Kalau seorang muslim tidak diajarkan sikap yang benar terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan hak-hak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan jatuh dalam syubhat-syubhat Ar-Rafidah. Niscaya akan mudah bagi dia menekan syubhat-syubhat Ar-Rafidah. Tidak memiliki dasar, tidak memiliki imun, kekebalan dalam tubuhnya. Sehingga penyakit tersebut begitu mudah masuk di dalam tubuhnya. Di sini saya ingin menjelaskan ya, sikap yang benar seseorang terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin bertanya. Insya hadiahnya. Ya. Siapa yang tahu sahabat? Ya. Siapa yang tahu sahabat? Pakai bahasa Banjar ya ya, bahasa Indonesia. Allah, Allah. Tapi, Masya Allah ini kasih hadiah Ustaz. Oh, iya. Sahabat sebagaimana yang beliau jelaskan, man lakiya an-nabiy sallallahu wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat itu siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu wasallam. Iya. Bertemu dengan Nabi saw walaupun hanya melihatnya cuma seben, sebentar. Yang penting dia bertemu dengan Nabi saw wasallam mukminan bihi. Dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala dan mati dalam keadaan ber, beriman. Karena dahulu ada orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi ya. Bertemu dengan Nabi sallam tapi mereka tidak ber, beriman atau mereka beriman setelah meninggalnya Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Makanya tidak dikatakan sahabat. Atau orang yang sejaman dengan Nabi, tapi mereka tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat dengan Nabi SAW. Alaihi Mereka ini juga tidak dikatakan sah sahabat. Kenapa saya menanyakan apa itu sahabat? Karena ini penting. Ya. Kalau seseorang mengetahui makna sahabat, maka itu jadi dasar bagi dia. Oleh sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan ketika Nabi mati mereka tetap dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ini penting. Karena saya akan sebutkan di antara syubhat orang-orang Syiah dan syubhatnya sangat lemah. Ya. Tidak ada syubhat orang Syiah kecuali syubhat itu sebetulnya dalil bagi mereka sendiri. Ya. Bahwasanya sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi Alaihissalam dan mati ketika Nabi mati mereka pun dalam keadaan ber, beriman. Ya. Di antara haknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. di antara haknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi seorang mukmin, ya. dan ini harus diketahui, wajib bagi seorang mukmin mencintai semua sahabat Nabi tanpa dikecualikan. Semua sahabat Nabi wajib dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang artinya, adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Rabbana Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ini sebetulnya faedah dari ayat ini bahwasanya ketika seorang berdoa, maka hendaknya dia mendoakan dirinya sendiri. Pertama-tama dia mulai mendoakan untuk diri dirinya, baru orang orang lain. Ini diantara faedah dari ayat ini. Rabbana firlana wal ikhwanina. Dan saudara-saudara kami yang mendahului kami tentang keimanan, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al fi qulubina dan jangan jadikan pada diri pada hati-hati kami ghillan, rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Demi Allah kalau seandainya orang Syiah, orang Rafidah membaca ayat ini, Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa dengki mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dihilangkan di hati mereka rasa benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya mereka mentadabburi ayat ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati-hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Sungguhnya engkau maha penyayang Di antara kewajiban seseorang mencintai sahabat Nabi SAW. Dan di antara nifak, di antara tanda-tanda nifak, seorang tersebut membenci salah satu di antara sahabat Nabi. Walaupun satu orang dia benci dari sahabat Nabi SAW, maka tanda dari tanda kenifakan. Makanya kata Rasulullah ayatul iman, hubbul ansar, wa ayatul nifaq, bughdil ansar. Kata Rasulullah tanda keimanan bahwasanya seseorang mencintai ansar, dan tanda kenifakan, maka seseorang membenci al-ansar, membenci orang-orang ansar. Sebahagian kaum muslimin, dan ini mungkin diajarkan. Saya dulu pernah belajar di Sanawiyah. Ya. Sebagian kaum muslimin, kadang-kadang mereka sepakat kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib semua sahabat kebanyakan kaum muslimin mensepakati tentang keutamaan mereka. Tetapi ketika sudah dibahas tentang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika tentang dibahas tentang Amr bin As di sini terjadi kadang-kadang perbedaan. Ada sebagian orang menisbatkan dirinya kepada sunnah Kadang-kadang ketika dia berbicara terhadap sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, kadang-kadang di lisannya ada sedikit celaan. Kadang-kadang di ada sedikit cercaan terhadap sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena mereka khalal. Mereka salah dalam bersikap terhadap sahabat Nabi. Bahwasanya wajib bagi seorang mencintai semua sahabat Nabi. Baik itu sahabat Abi Bakar Siddiq, sahabat Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, maka wajib semua kita mencintainya. Ini di antara hak sahabat yang harus dipenuhi oleh setiap kaum muslimin. Kemudian di antara hak sahabat juga yang harus dipenuhi, harus kita bersikap kepada sahabat bahwasanya kita meyakini semua sahabat itu adalah udul. Saya ingin nanya, udul itu apa? Dapat hadiah lagi ini. <laughs> Ah, Adil ya. Mendekati kebenaran kepada Bapak dapat hadiah. <laughs> ya udul ya udul itu adalah orang yang terpercaya dalam perkara agama orang yang terpercaya di dalam perkara aga, agamanya orang tersebut dia tidak berdusta dalam perkara agamanya orang tersebut amanah dalam menyampaikan perkara agama ini dikatakan udul orang yang terpercaya, terpercaya agamanya dia amanah tidak berdusta ya, dalam perkara agamanya. Ini yang dikatakan udul. Semua sahabat apa terpercaya, dijamin ya, dalam perkara aga, agama. Tidak mungkin sahabat Nabi SAW berdusta atas Nabi, tidak mungkin. Dan dusta tidak pernah dikenal di kalangan sahabat. Orang Arab zaman dahulu tidak pernah mereka mengenal kata dusta. Subhanallah. Orang jahiliyah, sejahat-jahatnya orang jahiliyah dulu, sejelek-jeleknya orang jahiliyah, mereka tidak pernah mengenal istilah dusta. Dusta terjadi di akhir setelah meninggalnya kebanyakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah baru muncul dikenal istilah dusta di kalangan kaum muslimin. Ya. Dusta dalam perkara agama baru di situ dikenal di kalangan kaum muslimin. Sebelumnya mereka tidak pernah berdusta dalam perkara agama, tidak pernah. Makanya penelitian, ya, munculnya ilmu hadis ini kapan? Ya orang meneliti hadis, ya, ini sahih, ya, ini lemah, ya, ini palsu, ya, atau hadis ini hasad. Kapan di akhir ah, meninggalnya kebanyakan sahabat Nabi SAW. Barulah muncul penelitian ilmu hadis. Barulah muncul orang-orang bertanya, Semulana ridalakum, sebutkan orang-orang yang telah meriwayatkan dari kalian. Mereka melihat ahlu sunnah, mereka ambil riwayatnya. Mereka melihat ahlul bidah, mereka tolak riwayatnya. Ya. Kapan di akhir-akhir ketika para sahabat Nabi kebanyakan mereka sudah mening meninggal. Oleh karenanya, semua sahabat udul mereka terpercaya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta as-sajarah." Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Maksudnya siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id tahta sajarah, yang mana mereka itu berbaiat di bawah pohon. Yang dinamakan baiat tersebut adalah baiatur ridwan. Kemudian Allah mengetahui Subhanallah, perhatikan ayat ini. Allah mengetahui isi hati mereka. Lihat, Allah ridha, kenapa? Allah mengetahui isi hati mereka. Karena hati, isi hati mereka sangat bersih. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ alaihim. Maka Allah turunkan ketenangan pada diri mereka. Ini siapa yang mensucikan mereka, yang mentaskiah mereka, yang ridho siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang siapa? Allah itu jahil. Bada'ah. Ini akidah orang syiah. Allah dulunya tidak tahu. Ya. Allah tidak tidak tahu apa yang terjadi pada masa sahabat. Sehingga kata mereka dalam masalah ini Allah itu bada'ah. Allah itu memiliki sifat bada'ah. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah setelahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ridho, Allah ridho, Bukan manusia yang ridho ini tapi Allah Subhanahu wa taala. ridho terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah katakan lagi, Allah mengetahui isi hati mereka. Makanya Allah turunkan ketenangan pada diri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hak yang berikutnya, di antara hak para sahabat Nabi SAW yang harus kita ketahui. Ya. Di antara hak para sahabat Nabi Shallallahu SAW bahwasanya setiap sahabat satu sama lainnya saling memiliki tafadul, saling memiliki kelebih kelebihan. Satu sahabat ada satu sahabat lebih abdul daripada sahabat yang yang lain. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya sahabat satu dengan yang lainnya ada lebih ab, lebih abdul. Ya. Makanya para ulama mengatakan sahabat yang paling utama adalah asyra mubasyirina bil jannah. Sepuluh orang yang masuk sur, surga yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sedikit saya keluar dari pembahasan. Saya pernah menghadiri seminar syiah di Madinah. Pada saat itu disampaikan oleh Syekh Taufik Musairi. Ya. Beliau pernah bertemu, ya, ketika itu beliau pergi eh, salah satu di eh, pedesaan kota Madinah. Pada saat itu eh, di desa tersebut kebetulan banyak masyarakatnya eh, memiliki keyakinan Syiah, memiliki keyakinan rah Rafidhah. Pada saat itu guru ini mengajarkan tentang hak sahabat, hak sah sahabat. Kemudian yang diajarkan ini adalah anak SD yang baru ya, yang kelas 5, kelas 5, kelas 5 SD. Ketika diajarkan tentang hak sahabat, di saat itu menyebutkan keutamaan Abi Bakar, kemudian menyebutkan keutamaan Utsman, kemudian menyebutkan guru ini menyebutkan keutamaan Ali, menyebutkan keutamaan Muawiyah. Tiba-tiba anak kecil kelas 5 SD ini mengatakan, "Ustaz, kata dia, Muawiyah dia di neraka," kata dia. Kaget gurunya. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia ini, kata anak kecil kelas 5. Ya, dia katakan di neraka. Gurunya pun bertanya, kok bisa? Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia ini di neraka? Ya. Kata anak kecil itu, saya Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Qatil wa Maktul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh di neraka, di neraka. Muawiyah berperang sama Ali, berarti Muawiyah di neraka katanya. Terus kata gurunya ini berarti Ali juga di neraka kata dia. Kata gurunya. Oh enggak katanya. Anak kecil lihat dia, dia tidak katanya. Ali dikecualikan dengan apa? Dengan hadis asr mubasyirin bil jannah. Nah. Ali dikecualikan. Lihat anak kecil. Tapi untung saya juga pintar. Ya. Kata saya, kalau begitu Abu Bakar juga di surga karena asr mubasyirin bil jannah. Umar juga di di surga. Lihat perhatikan sampai anak kecil pun segitunya. Ya. Kalau kita mungkin, oh, Gimana jawabnya ini? <laughs> kan seperti itu. Maka di antara hak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita meyakini di antara sahabat itu memiliki keutamaan di atas sahabat yang yang lain. Satu sahabat lebih abdul daripada sahabat yang lain. Di antaranya adalah sahabat yang paling utama adalah 10 sahabat yang diberitakan masuk masuk surga. Kemudian dari 10 tersebut yang paling utama adalah kulafa urrah Rasidin. Di antara khulafur Rasyidin yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, walaupun Utsman dan Ali ada khilaf, tetapi yang rajih Utsman lebih abdul daripada ah, Ali. Kemudian di antara setelah sahabat asal mubashirin bil jannah, ya, setelah sahabat ya, 10 orang yang masuk surga, kemudian dilanjutkan dengan ahlul badar. Ya, ya. Setelah Asal ini berjana sahabat yang paling utama setelah mereka adalah Ahlul Badar. Orang yang ikut di dalam perang Badar. Orang yang ikut dalam perang Badar ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya ketika Hatib bin Abi Balta'ah ya, beliau memberitakan kepada kaum musyrikin ketika Nabi SAW ingin menaklukkan kota Mekah, beliau mengirim surat, sebuah sebuah surat sebuah surat kepada seorang wanita memberitakan bahwasanya bahwasanya Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus Ali dan sahabat yang lainnya untuk mengambil surat tersebut dari wanita yang dititipkan oleh sahabat yang mulia Hatib bin Abi Abi Balta. Iya. Wanita ini pada asalnya mengelak, kemudian dipaksa oleh Ali, akhirnya pun dia mengeluarkan surat dari Hatib, Hatib bin Abi Balta'ah bahwasanya Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah. Pemberitahuan kepada orang kufar Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW pun memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab beliau ingin memenggal leher Hatib bin Abi Balta'ah karena marah apa yang dia lakukan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Umar, dengar kenapa yang dikatakan Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Mekah itu ada keluargaku, ya, ada ahlku, keluargaku, kata beliau dan saya tidak ada orang yang melindungi mereka. Saya takut kalau seandainya engkau masuk ke kota Mekah, orang-orang kufur Quraisy membunuh keluargaku. Ya, membunuh keluargaku. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Ya. Pada saat itu pun Umar pun pengen melakukan, ya, ingin memberikan pelajaran kepada sahabat ini. Kemudian kata Rasulullah wahai Umar, tahukah engkau hati bin Abi Balta'ah min ahli badar? dari ahli ahli badar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni mereka. Lakukan apa yang kalian hendaki, kata Allah kepada ahli badar. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa kepada ahlu ahlu badar orang yang ikut dalam perang perang Badar. Kemudian sahabat setelah ahlu Badar, sahabat yang mulia adalah setelah itu adalah sahabat yang ikut dalam perang Uhud. Ikut dalam perang Uhud. Kemudian sahabat yang ikut dalam Bayatir Ridwan, ya, sumpah setia. Kemudian setelah itulah eh, para sahabat pun uh, diabdolkan sesuai dengan ya, manakib keutamaan-keutamaan mereka. Kemudian di antara sahabiah, di antara sahabat dari kalangan wanita, ya, yang paling abdal eh, Aisyah itu lebih abdul daripada sahabat yang lain lainnya, sahabiah yang lainnya. Dan yang lain adalah Khadijah yang lebih ah, lebih abdul. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah mereka berselisih ya. antara Aisyah, Khadijah ataukah Fatimah yang lebih lebih abdul. Yang jelas tiga wanita ini lebih abdal daripada wanita-wanita yang lain yang lainnya. Kemudian di antara akidah sunnah wal Jamaah bahwasanya seseorang berdiam diri terhadap kekurangan sahabat ataupun kesalahan-kesalahan sahabat Nabi saw. alaihi Di antara kesalahan seseorang bersikap terhadap sahabat Nabi saw, mereka selalu ada bahkan sebagian ustadz sunnah wal jamaah, mereka selalu kadang-kadang sebagian orang membandingkan, wah oh, sahabat ini kurang penyabar, sahabat ini pemarah, sahabat ini agak bakhil, sahabat ini sebetulnya hal ini tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan kecuali ada hajah ketika dia menjelaskan misalnya. Tetapi pada asalnya seseorang berdiam diri terhadap apa kekurangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena hasanat mereka, kebaikan mereka begitu banyak. Tidak ada artinya kekurangan mereka yang sedikit tersebut. Kebaikan sahabat itu luar biasa. Sangat banyak sekali. Sehingga kejelekan, kekurangan yang ada pada mereka, pada diri mereka tidak ada artinya sama sekali. Maka kesalahan seseorang kadang-kadang menceritakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kadang-kadang dia membuat perbandingan, membuat perbandingan si fulan, ya sahabat ini pemarah, sahabat ini agak bahaya sahabat ini. Ini sebetulnya keli, keliru. Ya. Pada asalnya ahlu sunnah wal jamaah apa? As-sukutu an masawihim. Seorang ahlu sunnah wal jamaah, mereka berdiam, tidak menceritakan tentang kekurangan-kekurangan sahabat Nabi saw Kemudian, segala riwayat yang berkaitan tentang penjelekan sahabat Nabi saw riwayat-riwayat yang bercerita kita akan menemukan riwayat-riwayat yang bercerita tentang kejelekan sahabat Nabi SAW. Semua riwayat yang bercerita tentang kejelekan Nabi SAW, kejelekan sahabat Nabi SAW, maka kebanyakan riwayat tersebut adalah tidak benar. Riwayat tersebut tidak tidak benar. Kalau seandainya benar, maka riwayat tersebut memiliki takwil yang benar. Artinya takwilnya adalah tidak berkaitan tentang kejelekan sahabat. Iya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan kepada Muawiyah. Rasulullah mengatakan Allah masyabbi badnak. Kata, kata Rasulullah Allahumma syabbi badnak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan perutmu. Ini seolah-olah seperti celah celaan. Padahal di dalam riwayat lain sahabat kata Rasulullah yang aku katakan ya e, apa namanya waila, celaka dan semacamnya itu merupakan doa bagi mereka kata Rasulullah ya. Doa untuk untuk kebaikan untuk untuk mereka. Oleh karena itu semua riwayat yang bercerita tentang kejelekan sahabat Nabi SAW kebanyakannya tidak tidak benar. Kalau seandainya benar memiliki takwil yang sahih. Kalau seandainya juga riwayat itu benar berbicara tentang kejelekan sahabat maka ini tidak ada artinya dengan kebaikan yang mereka laku, lakukan. Bagaimana Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi SAW. Mus'ab bin Umair, orang yang paling kaya di kota kota Mekah, sahabat yang luar biasa kalau dia berpakaian, berpakaian sangat mewah ketika dia dalam keadaan kafir. Ya. Semua orang mengetahui Musa bin Umair ketika beliau dalam keadaan kafir. Ketika beliau masuk Islam, ketika beliau masuk Islam berada di kota Madinah, Rasulullah SAW setiap kali melihat Musa bin Umair beliau menangis. Ya. Setiap kali beliau melihat Musa bin Umair, beliau menangis. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengetahui keadaan Musa bin Umair ketika beliau berada di kota Mekah. Mus'ab bin Umair ketika beliau berada di kota Madinah, beliau memakai pakaian yang penuh tambalan. Ya. Padahal dulunya beliau adalah orang yang memakai pakaian yang sangat indah, pakaian yang sangat mahal. Bahkan ketika meninggal, kain kapannya tidak bisa menutupinya, bajunya tidak bisa menutupinya. Ya. Jika ditutup kepalanya kebuka kakinya, jika ditutup kakinya kebuka kepalanya. Maka Rasulullah pun menyuruh menutupi kakinya dengan izhir, ya dengan daun-daunan. Ya. Lihat, Kebaikan para sahabat sangat banyak sekali. Ya. Kebaikan sahabat sangat banyak sekali. Tidak ada artinya kalau ada kekurangan yang pada diri diri mereka. Kemudian kata para ulama, sesungguhnya semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada sahabat disebutkan dalam buku sihir kecuali mereka bertaubat ketika mereka melakukan dosa. Mereka ber, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap sahabat pasti mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita belum tentu mendapatkan syafaat Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dan setiap sahabat Nabi SAW, mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian di antara hak sahabat yang harus kita yakini bahwasanya kita meyakini bahwasanya sahabat tersebut sebagian mereka dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Seperti Ashraf Mubashirina bil Jannah sepuluh orang yang diberitakan masuk surga. Walaupun Imam Ibn Abdul Bar beliau mengatakan semua sahabat di surga. Imam Ibn Abdul Bar bahkan beliau menukil perkataan para ulama terdahulu, beliau mengatakan semua sahabat di surga. Dan ini perkataan ini perkataan yang sangat kuat sekali, perkataan yang sangat kuat sekali. Karena semua sahabat, kebaikan sahabat tidak ada artinya dengan kebaikan kebaikan kita. Kebaikan mereka sangat banyak sekali. Tetapi kenapa ulama tidak mengatakan demikian? karena ta'adduban bihadisin Nabi. Mereka beradab dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Karena Nabi menentukan satu persatu sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah, ya, perempuan, ya, yang kena penyakit ayan, ya, kemudian wanita yang menyapu masjid, ya, kemudian meninggal wanita hitam. Kenapa para ulama tidak mengitlakan kata beliau ta'adduban? Mereka beradab dengan hadis-hadis yang ditentukan oleh Nabi SAW sebagai sahabat masuk surga. Kemudian di antara hak sahabat Nabi SAW yang harus kita yakini bahwasanya kita tidak menceritakan perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Kita tahu sahabat manu, manusia terjadi perselisihan di antara di antara mereka. Dan sahabat tidak maksum mereka. Mereka tidak tidak maksum. Artinya mereka tidak di, tidak dijamin agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Artinya sahabat itu ada yang jatuh dalam kesalah, kesalahan. Seorang ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak bercerita tentang persengketa atau terjadinya pertengkaran antara sahabat Nabi saw. seperti terjadi peperangan ya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Dia tidak menceritakan kecuali dalam keadaan hajah dalam keadaan waktu-waktu tertentu, dalam keadaan menjelaskan kepada umat misalnya, maka dia ceritakan. Tetapi pada asalnya seseorang tidak menceritakan apa yang terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persengketaan antara mereka. Kenapa? Karena hal ini kalau dibuka dikhawatirkan orang-orang yang tidak paham, ya, orang-orang yang tidak lemah imannya akan muncul di hatinya rasa kebencian terhadap sahabat Nabi akan muncul di hatinya rasa dendam terhadap sahabat Nabi. Orang-orang yang lemah imannya. Makanya hal ini tidak dicerita, diceritakan. Ya. Karena hanya orang-orang tertentu saja ya, yang memahami hal hal ini. Kemudian yang terakhir, di antara hak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang terakhir adalah al iktida ubihim. Ya. Kita mengikuti apa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Ya, Allah Subhanahu menyuruh kita untuk mengikuti siapa? Sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Azan. Kan? Diperintah Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, "Wasabiqun الْأَوَّلُونَ awwalun jirin wal ansar, بِإِحْسَانٍ اتبعوهم اللَّهُ عَنْهُمْ الله عنهم Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan mengikuti mereka. Lihat, ini perintah walladzina taba'uhum dan mengikuti siapa? Sahabat dari muhajirin dan ansar. Apa balasan mereka? Radiyallahu anhum radu'an. Allah pun ridha terhadap mereka ya. Dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyediakan bagi mereka ya, surga ya, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya bagi mereka pahala yang besar, ya, kemenangan yang sangat agung. Inilah hak-hak sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Makanya, jika Anda menemukan ada seseorang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah orang tersebut memiliki sifat kemunafikan. Berkata Imam Abi Zur'ah Ar-Raji, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq kata beliau jika kalian melihat ada seorang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah orang tersebut adalah zindiq munafik kata beliau kenapa sesungguhnya Quran ini yang membawa adalah sahabat Nabi hadis-hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita siapa yang membawanya sahabat Nabi SAW. sesungguhnya mereka ketika mencela sahabat Nabi ingin membatalkan Al-Quran ingin membatalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal bihim aula. Sesungguhnya celaan kepada orang yang mencela sahabat Nabi lebih utama. Seharusnya mereka lah yang dicela, yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Azan apa? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyebutkan di antara subhat ya, saya akan menyebutkan subhat dan jawabannya sangat gampang sekali. Ya. Subhat yang sering dilontarkan mungkin kadang-kadang kita apa namanya menemukan entah kita kadang-kadang membaca di sebuah majalah atau kita kadang-kadang ya di Facebook dan semacamnya sering kadang-kadang orang yang tidak e, lemah imannya kadang-kadang terpengaruh dengan subhat yang sangat lemah sekali ya sering dilontarkan oleh orang-orang Rafidah. Ya. Sebelumnya perlu diingat bahwasanya yang mencela sahabat itu tidak hanya Rafidah saja. Tidak hanya kelompok orang si Syiah, tapi ada kelompok lain dalam uh, dalam Islam yang mencela sahabat. Ya. Mungkin di antara, di antara antum siapa yang tahu ada hadiahnya ini? <laughs> Ya. Soalnya masih ada empat ini, saya bingung tadi apa pertanyaannya. Nah, <laughs> siapa? Howard, Khawarij mencela siapa? Kenapa? Tidak. Khawarij tidak mencela sahabat. Tidak mencela semua sahabat. betul jawaban beliau. Hadiah dulu kasih ya. <laughs> betul jawaban beliau bahwasanya khawarij apa termasuk kelompok yang mencela sahabat. Dia tidak mencela Abi Bakar. Khawarij tidak mencela Abi Bakar. Tidak mencela Umar tetapi mereka mengkafirkan Utsman dan Ali karena berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain Khawarij juga ada kelompok selain Selain Rafidah Khawarij yang juga mencela sahabat Nabi. Siapa? Loh, Ustaz jangan. <laughs> Siapa? Nawasib. Nawasib ini adalah kelompok ya, mereka yang membenci ahlul bait. Mereka yang membenci ahli ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Siapa yang tahu ahlul bait? Nah, ada hadiahnya lagi nih. Siapa ahlul bait? Ya. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa mereka? Harus tahu. Keturunan dari bani bani Hashim dan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah siapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dikatakan ahlu ahlu bait. Oh, Masya Allah. Ini penitia ini yang ngambil hadiahnya nih. Jeruk makan jeruk ini. <laughs> ya. ya. Maka Nawasib juga termasuk orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga kelompok yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mencela ahlu ahlul bait. Ya. Kemudian antara kelompok yang mencela, ya ada empat kelompok sebetulnya yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang terakhir adalah kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mempasingkan ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti Entah mereka memfasikan Ali atau memfasikan Muawiyah. Mereka bilang salah satu mereka di antara keduanya itu adalah fasik. Ya. Ini Mu'tazilah juga seperti seperti itu. Tetapi yang paling terkenal mencela, mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rafidah. Nah, oleh karena itu saya akan menyebutkan beberapa subhat ya yang sering dilontarkan mereka. Tapi ketahuilah, subhat mereka ini sebetulnya subhat yang lemah dan di dalam ayat tersebut sebetulnya ada jawabannya. Ya. Di antara subhat yang sering mereka gunakan, entah itu di ayat suci Al-Quran ataupun e, hadis Rasulullah SAW, mereka sering ya, berdalil dengan surah Jum'ah. Ya. Eh, disebutkan dalam sebuah ayat, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ya. Wa tarakuka qa'ima. Kata mereka, Penafsiran ayat ini jika engkau ya, melihat mereka wa tijaratan ya. Ketika mereka sibuk ya melihat perdagangan, ya, sahabat ketika melihat perdagangan aulahwan ya, ya atau permainan infadu ilaiha, maka mereka pun mendatangi permainan tersebut ya atau perdagangan tersebut pun meninggalkan engkau wahai Rasulullah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri maksudnya dalam keadaan ber, berkhutbah. Di sini kata mereka bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkhutbah di waktu Jumat, ketika Nabi SAW berkhutbah di waktu salat Jumat, mereka mengatakan bahwasanya pada saat itu ada datang orang membawa dagang dagangan. Sahabat Nabi pun meninggalkan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ber, berkhutbah. Dalam keadaan berkhutbah mendatangi pedagang perdagangan. Dan ini merupakan perbuatan fasik kata mereka. Akhirnya pun mereka mencela sahabat Nabi saw. Masa Nabi ditinggalkan khutbah sendirian? Ya. Sebetulnya jawabannya sangat mudah sekali. Pertama, pada zaman dahulu para ulama mengatakan bahwasanya dahulu itu sholat didahulukan kemudian baru khutbah. Seperti sholat al-iddain, ya. Sholat id. Pada saat itu menghadiri khutbah tidak wajib. Pada saat itu menghadiri khutbah tidak tidak wajib. Atau kata para ulama, sahabat tidak mengetahui tentang kewajiban menghadiri khut, khutbah. Ketika datang perdagangan, maka pada saat itulah turun tentang wajibnya mendengarkan khut, khutbah. Sahabat tidak tercela. Kemudian kata mereka, bahwasanya sebagian besar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan betul. Tetapi kibar sahabah Ya, pembesar dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar dan Umar tidak meninggalkan Nabi. Tidak meninggalkan Nabi SAW. Yang ketiga, kalian mengatakan semua sahabat fasik. Mereka mengumumkan, berarti di dalam sahabat tersebut ada Ali. Ada Ali bin Abi Ini saya mereka akan mengatakan tidak. Ya. Berarti juga Ali juga fasik. Mereka akan mengatakan otomatis mereka akan mengatakan tidak. Ya. Ketahuilah setiap dalil yang mereka gunakan untuk menggunakan memurtadkan sahabat balikkan dalilnya bahwasanya di setiap dalil tersebut ada juga ah, Ali. Ya, berarti Ali juga apa? Fasik. Mereka akan karena Syiah kita tahu orang Rafidah senantiasa siapa mengagungkan Ali bin Abi Abi talib, Ya. Mereka sebagian mereka ada yang menuhankan ya. Bahkan sebagian mereka menjadikan nabi ya. Macam-macam keyakinan orang Rafidah. Ya. Maka ketika kita jawab dengan jawaban semacam ini, mereka tidak akan bisa menjawabnya. Ya. Kalau kalian menghususkan Ali, betul juga sahabat yang lain harus dihusus. Dihususkan tidak boleh dibeda-beda, bedakan. Ketika kalian menghususkan Ali harus butuh dalil. Ya. Maka kalian tidak boleh juga mengumumkan tentang semua sah sahabat. Juga hadis yang sering mereka sebutkan adalah hadis tentang hud, tentang haud, ya, tentang telaga. Ya. Tentang telaga. Di situ disebutkan ada sebagian orang yang dijauhkan dari minum telah telaga. Nabi pun bertanya, Kata Nabi, kata Nabi hum usaihabi. Mereka adalah sahabat-sahabatku dalam riwayat hum ashabi. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian kata kata malaikat, sungguhnya itu bukanlah sahabat engkau, ya. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah setelah engkau. Nah, kata mereka bahwasanya di dalam hadis tersebut, di dalam riwayat lain, mereka telah mur, murtad. Kata mereka bahwa berarti sahabat Nabi saw semuanya mur, murtad. Kata mereka semua sahabat Nabi berdasarkan hadis haud ini. Karena di situ ada kata asha, ashabi. Maka dengan simpel kita mengatakan juga Ali juga dalamnya mur, murtad. Ya. Dengan simpel. Mereka akan mengatakan tidak. Ketika mereka menghusus, maka juga khususkan sahabat yang lah, yang lain. Kenapa kalian umum umumkan? Kemudian yang kedua yang dimasukkan ashabi di dalam bahasa Arab, yang dimasukkan di sini adalah bahwasanya tidak mesti orang tersebut apa sejaman, tidak mesti. Tidak mesti seja sejaman. Atau kadang-kadang tidak mesti dia sei, seiman. Tidak mesti dia sei, seiman. Makanya Rasulullah SAW dikatakan wa ma dalla sahibukum wa ma Rasulullah SAW dikatakan ya, tidaklah teman kalian sesat. Maksudnya Allah berfirman berbicara tentang kepada orang kafir orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi itu kena gila tersihir. Sesungguhnya kata Allah bukanlah teman kalian. Nabi bukan berteman dengan orang musyrikin, tidak berteman. Tidak berteman dengan keimanan, tidak. Tapi masuk Allah berteman seja, sejaman. Dan dimasukkan dalam hadis ini, bisa jadi orang tersebut sejaman dengan Nabi, tapi mereka adalah orang-orang munafikin. Orang-orang yang tidak beriman dengan dengan Nabi. Tetapi mereka disebut dengan ashab. Maksudnya sahabat seja, sejaman, bukan sahabat sei, seiman. Atau yang dimaksudkan adalah orang yang datang belakangan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga bisa dikatakan sahabat dari sisi bahasa bahasa. Makanya kita kadang-kadang menemukan dalam masalah fikih, ya, ashabu Malik, ya. Temannya Malik padahal dia hidup ya mungkin 100 tahun setelah Imam Imam Malik, tapi dikatakan ashab dari sisi bahasa karena mengikuti pola mazhabnya dalam ber, berfikih ya dalam dalam masalah fikih. Nah, ini dua syubhat yang sering dilontarkan. Kalau kita mengetahui hal ini, maka sangat mudah kita katakan setiap mereka menyebutkan sahabat, kita katakan di situ juga ada ada Ali. Ketika Anda mengkafirkan sahabat, berarti Anda otomatis akan mengkafirkan ah, Ali. Iya. Ketika Anda me Ali, mengecualikan Ali, maka kecualikan juga sahabat-sahabat yang, lah, yang lain. Ya. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang yang lain. Makanya kaidah al-sunnah wal jamaah, setiap orang yang mencela atau mencaci salah satu sahabat, otomatis dia akan mencaci maki sahabat yang lain. Kelaziman. Ketika dia mencaci maki Umar, berarti dia otomatis mencaci maki Ali. Ya. ya. Karena Ali dijadikan ya kaki tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Otomatis dia akan mencaci maki ah, Ali. Maka setiap orang mencela sahabat mengharuskan dia mencela sahabat yang yang lain. Ya. Oleh karenanya ini dua subhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang Rasulullah orang-orang Syiah. Kalau kita memahami tadi ya, tentang hak, -hak sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah setiap muslim ya insya Allah terhindar dari syubhat atau dari uh, fitnah ya, tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dia bisa bersikap benar, ya, bersikap betul, sikap yang sahih tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat anda sampaikan. Uh, ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ini juga ada amanat dari Ustadz Hairullah kalau pertanyaannya bagus dikasih katanya. Jangan-jangan si Dinjo yang betakun. <laughs> Iya. Uh, Assalamualaikum Ustaz, apa latar belakang apa latar belakang Syiah atau latar belakang munculnya si Syiah? Ya. Kenapa? Eh, Apa latar belakang munculnya Syiah? Kita tahu bahwa Syiah ini didirikan siapa orang Yahu? Yahudi yang bernama Abdullah ibni ibni Saba. Ya. Kita tahu orang Yahudi dia tidak akan pernah ridha terhadap kaum kaum muslimin. Latar belakangnya adalah kebencian terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebencian terhadap agama agama Islam. Latar belakangnya adalah ingin menghancurkan agama agama Islam. Maka ajaran Syiah itu semuanya ajaran menghancurkan syariat Islam. Tidak ada satu ajaran mereka pun sesuai dengan syariat Islam. Anda cari satu saja ajaran Syiah sesuai dengan ajaran yang diajarkan Nabi tidak ada. Tidak ada satu ajaran yang mereka ajarkan sesuai dengan uh, apa namanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholatnya tiga waktu, ya. habis isya keluaran. Kalau di masjid Nabawi kelihatan, ya. habis isya tidak sholat, ya keluaran. Ya. Makanya kata Rasulullah, setan lari ketika dikemenangkan azan. Ya. Mereka lari ketika dikemenangkan azan. Ya. Ya. Siapakah sahabat Nabi yang termasuk dalam uh, menulis ah dalam uh, ah, maunya mungkin soalnya ini siapa sahabat Nabi yang ter, siapakah sahabat Nabi yang dimasukkan dalam ayat suci Al-Qur'an? Ya. Sahabat Nabi yang dimasukkan dalam ayat suci Al-Qur'an tadi ada semua sahabat, sahabat Nabi. Allah mengatakan ridho terhadap orang-orang ber, beriman. Ridho terhadap orang-orang ber, beriman. Maka mencakup semua sahabat, sahabat Nabi. Makanya ini keutamaan sahabat yang tidak dimiliki generasi setelahnya. Ya. Generasi setelahnya tidak memiliki keutamaan sahabat sahabat Nabi karena mereka adalah orang yang disucikan. Makanya di dalam ilmu hadis semua sahabat Nabi tidak dicari asal usul hidupnya. Artinya ini sahabat ini eh, siapa kehidupannya, kuatkah hafalannya, ataukah dia pernah berdusta? Karena perlu dicari. Kenapa? Karena semua sahabat terpe, terpercaya. Yang diteliti adalah orang yang setelah sahabat Sahabat Nabi tabiin, ya, diteliti mereka ya, bisa jadi hafalannya kurang bagus, akhirnya ah, hadisnya dihasankan atau dilemah, dilemahkan. Tetapi sahabat Nabi tidak perlu diteliti. Apa yang dikatakan sahabat pasti betul, ya. Apa yang disampaikan oleh sahabat tidak mungkin salah, ya. Karena mereka udul, mereka terpercaya, terpercaya. Sahabat. Oh, taib. Oh, ini sahabat yang menulis ayat suci Al-Quran. Iya. Apakah Muawiyah bin Abi Sufyan juga termasuk sahabat yang menulis ayat suci Al-Quran? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan juga salah satu sahabat yang menulis ayat suci Al-Quran. Di antaranya juga adalah eh, Zaid bin Sabit, sahabat juga yang menulis ayat suci Al-Quran. Taib. pertanyaannya bagaimana saya sebagian kata-katanya saya tidak jelas ya. <laughs> Seperti saya membaca anu, manuskrip ini. <laughs> Walaupun tulisan saya juga jelek. <laughs> ya. Ya. Yang jelas maksudnya bagaimana sikap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap kita terhadap salah satu di antara saudara kita yang melakukan kesyirikan atau yang melakukan kebid kebid'ahan. Bolehkah kita membenci mereka? Ahlu sunnah wal jamaah memiliki dua pandangan terhadap orang yang pelaku maksiat ataupun orang pelaku kebid'ahan ataupun orang pelaku kesi, kesirikan. Di sini ahlu, eh, ahlu sunnah wal jamaah mempunyai pandangan ainul rahmah, sifat kasih sayang. Kasih sayang dari sisi apanya kita kasihan melihat dia jatuh dalam kesiri, kesirikan. Kita kasihan melihat dia jatuh dalam kebid'ahan. Kita kasihan kepada dia jatuh dalam kekufu, kekufuran. Di sini ada ainul rahmah ya. Rasa kasih sayang. kena Kenapa dia terjatuh dalam kesyirikan? Makanya ulama al-sunnah jamaah adalah orang yang paling cinta terhadap kaum muslimin. Salafus soleh orang yang paling cinta terhadap sesama kaum muslimin. Kalau seandainya mereka tidak cinta, niscaya mereka tidak akan menegur. Karena begitu cintanya mereka sesama kaum muslimin, akhirnya pun mereka tegur. Ya. Mereka tegur bahwasanya ini ada sesuatu yang tidak benar, ini ada sesuatu yang keliru, ini ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena cintanya mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian al-sunnah juga melihat ke pelaku bid'ah atau pelaku pelaku kesyirikan dengan ainul ghadab, ya, dengan pandangan benci. Benci dengan apanya? Benci dengan bid'ahnya. Benci dengan apanya? Benci dengan kesyirikannya, benci dengan kekufurannya. Ya. Benci dengan kekufuran, kekufuran, kekufurannya. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah memandang orang yang melakukan bid'ah dari dua sisi. Memandang dari sisi rahmah, kenapa orang ini terjatuh dalam kesyirikan, ya. Kenapa orang ini terjatuh dalam kebid'ahan dan dari sisi lain mereka memandang dari sisi kebencian terhadap bid'ah yang dilakukannya, terhadap kesyirikan yang dia ia lakukan. Seperti itulah kita bersikap. Kemudian Iya. Barakallahu fik, saya pernah membaca bahwa Eh, di, uh, di antara firqah Syiah yang paling dekat dengan al-sunnah adalah Syiah Imamiyah di, ant, uh, di antara yang lainnya walaupun sama-sama sesat apakah benar dan sebe dan seberapa dekat dan seberapa dekatnya Imamiyah bukan dekat dengan alusunnah wajah Jamaah bahkan dia paling jahat ya dia yang paling paling jahat ya, Imamiyah Isna Asyariyah ya mereka yang paling jahat bahkan Al-Batiniyah mereka yang paling jahat yang membunuh kaum, kaum muslimin yang membantai kaum kaum muslimin. Ya. Bukan mereka yang paling dekat terhadap al-sunnah wal jamaah. pun yang dikatakan dekat adalah Zaidiyah, dikatakan Syiah Zaidiyah dan ini Syiah semacamnya hampir musnah, ya hampir tidak tidak ada lagi. Rata-rata ke, kebanyakan mereka adalah Rafidah, Rata-rata kebanyakan mereka adalah Rafidah Imamiyah Isna syariah, rata-rata di antara mereka. Maka Imamiyah adalah kelompok Syiah yang sangat sangat bejat, ya sangat berbahaya, berbahaya, bukan yang dekat dengan sunnah wal jamaah wal jamaah. Baik. Iya, ini ada orang mencerita, e, bertanya tentang cerita tentang Sa'labah, ya. Bagaimana sahabat Nabi Sa'labah ya, yang tidak mau berzakat ya. Cerita yang masyur Cerita ini adalah cerita yang palsu, ya. Cerita yang pal palsu dan tidak benar dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Sa Sa'labah. Ya, dan ini saya rasa sering dibahas di majalah-majalah. Saya pernah membaca pembahasan ini di majalah Al-Furqan ya. Tapi saya lupa tahun berapa itu ya. Yang jelas ini sering dibahas oleh ustaz-ustaz kita ya di majalah-majalah, majalah sunnah, majalah Al-Furqan ya. Saya lupa, mungkin di majalah Al-Furqan dibahas tentang masalah ini. Sa'labah, kemudian Al-Qamah, yang mana riwayat-riwayatnya ada semuanya pal palsu ya. Semuanya riwayatnya tidak benar dinisbatkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ya. Ini ya Basat ada lima soal, ada dua aja lagi nah. <laughs> iya, iya, iya. Iya. Ya yang bertanya ya, Pak? Tanya Sa'labah. <laughs> ya. Kemudian yang mau tanya latar belakang Syiah ya Pak. Tapi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. hamdika. ala anta. astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.